Kita teruskan kembali pelajaran tajwid kita mengingat banyaknya ibu dan bapak yang ingin meneruskan pelajaran tajwidnya ingin diselesaikan terlebih dahulu biar nanti mendengarkannya lengkap katanya gitu ya. Baik, uh, pelajaran tajwidnya kita teruskan halaman ke-41. Ini mengkaji tentang mad lajim harfi musyba ya. Mad lajim harfi musyba ini kalau ibu dan bapak sudah memiliki resumenya atau ringkasannya itu ada di nomor 17, 17 dan 18. Madlajim harfi mushba, kemudian madlajim mukhabbab harfi. Apa itu madlajim harfi mushba? Madlajim harfi mushba yaitu huruf-huruf huruf-huruf yang ada pada permulaan surat-surat Quran yang mesti dibaca panjang enam harokat. Seperti apa? Seperti alif lam mim gitu kan alif lam ro itu tuh huruf-huruf yang ada di awal surat memang itu memiliki uh, arti pengertian tersendiri wawadih suar itu eh, huruf-huruf uh, huruf yang ada di awal surat yang tidak bisa diterjemahkan eh, ya jadi hanya Allah yang tahu maknanya dari alif lam mim alif lam ro atau yasin itu ya Nah, yang kita pelajari dalam ilmu tajwid ini bagaimana cara membaca huruf-huruf itu apabila ada di awal surat. Nah, penekanannya huruf-huruf yang ada di awal surat itu ada yang dibaca panjang tiga alif atau enam harokat. Jadi kalau tiga alif kali dua jadi enam harokat. Satu alif sama dengan dua harokat. Dua alif empat harokat, tiga alif enam harokat. Ada juga huruf-huruf yang ada di awal surat itu yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, di halaman 41 atau di resume kita, ya, halaman 40, 41 nomor 8 atau di ringkasan atau resume tajwid yang sudah saya susun, sudah dibagikan secara gratis itu hal nomor 17. 17 dan 18. Nah, madlajim harfi musyba yaitu huruf-huruf yang ada pada permulaan surat-surat Quran yang mesti dibaca panjang enam harokat. Atau huruf-huruf yang ada di awal surat yang harus dibaca tiga alif. Mana sih? Nah, kalau menemukan huruf-huruf yang ada di awal surat itu, salah satu dari delapan huruf ini. Mana? Nun, Kof, Sod, Ain, Sin, Lam, Kaf, dan Mim. Disingkat dengan Nakoso Asalukum. Apa maksudnya? Kalau ada huruf-huruf di awal surat salah satu dari huruf-huruf yang kami sebutkan dari nakoso asal hukum ini, maka dia dibaca panjangnya tiga alif atau enam harokat. Gitu. Sedangkan huruf-huruf yang ada di awal surat ya, yang panjangnya satu alif yaitu mana? Apabila huruf-hurufnya itu termasuk dari salah satu dari ha, ya, po, ha dan ro disingkat dengan Hayyun Tohar. Apa maksudnya? Kalau di awal surat menemukan ha atau menemukan ya to atau ha atau ro, nah ini dibaca panjangnya satu alif. Nah, bingung ya gimana caranya. <laughs> nah, e, memahami pelajaran nomor 8, nomor 9 atau di ringkasan kita nomor 17 dan nomor 18 ini mudah sebetulnya. Jadi kalau menemukan huruf-huruf yang ada di awal surat yang diberi tanda alis panjang, itu jangan ragu dibaca tiga alif. Tiga alif atau enam harokat. Pasti insya Allah benar ya. Sedangkan huruf-huruf yang ada di awal surat, kalau di atas hurufnya itu ada patah berdiri, ada alif di atas hurufnya, itu dibacanya panjangnya satu alif atau dua harokat. Gitu yang lebih mudah ya. Karena Eh, kami tahu istilah-istilah sini aja jelimet banyak. Gimana ini udah madlajim musakol kalimi, madlajim muhopap kalimi, madlajim harfi musba, madlajim muhopap harfi. Jujur aja, kadang-kadang kami juga dengan istilah-istilah ini kadang-kadang agak-agak sedikit lupa karena banyaknya istilah gitu ya. Yang penting secara teoritis kita sudah belajar memahami. Jadi kalau menemukan ada huruf-huruf di awal surat pas kita mau baca, mau baca gitu ya. Uh, mau baca suatu surat, misalkan surat Yasin. Itu di ayat pertamanya nih ini ada huruf-huruf seperti ini. Jadi tidak lebih umumnya tidak lebih dari lima ya. E, jarang sekali yang enam itu. Kaf, ha, ya, ain, sod lima kan. Umumnya tidak lebih dari lima. Jadi biasanya satu, nun, kof itu. Ya. Jadi kalau menemukan di ayat pertama surat itu ada huruf ya ada tulisan yang hurufnya itu tidak tidak lebih dari lima itu nah dibacanya nah ini ketentuannya satu cara membaca panjang panjangnya itu ada yang tiga alif ada yang satu alif Bagaimana membaca yang panjangnya tiga alif atau enam harokat? Kalau di atas huruf itu ada alis panjang. Kayak alis. Nah itu dibaca tiga alif. Kalau di atas huruf itu ada patah berdiri atau ada alif, maka bacanya satu alif kan satu alif gitu. Gitu ya. Jadi ketentuannya satu, itu ketentuan panjang. Kedua, kalau menemukan huruf-huruf yang ada di awal surat umum itu di ayat pertama itu ya. Di ayat pertama surat itu ada gabungan-gabungan eh, uh, gabungan huruf tidak lebih dari lima. Umumnya lima ya. Nggak sampai lima, nggak lebih itu kadang-kadang satu, kadang-kadang dua, kadang-kadang tiga sampai lima ya. Nah itu kalau menemukan huruf-huruf itu di awal surat atau di ayat yang pertama, nah tadi kan cara panjangnya, panjangnya ditentukan dengan alis dan patah berdiri kan. Kalau dengan alis, alis kayak alis maksudnya, patahnya kayak alis, itu panjangnya tiga alif atau enam harokat. Ya tiga kali dua kan jadi enam. Nah kalau di atas huruf itu ada patah berdiri kayak alif kan memang alif ya panjangnya satu alif atau dua harokat bisa dipahami ya itu panjangnya ketentuan yang kedua membaca huruf-huruf yang ada di awal surat yang ada di ayat pertama ini dibacanya jangan disambungin maksudnya kan kalau yang lain kan uh, fa'ala kutiba atau kataba atau fataha atau apa saja misalkan hakiman hakiman aliman atau solatan nah kalau huruf-huruf yang ada di awal surat di ayat pertama ini yang tidak lebih dari jumlahnya lima, lima huruf dibacanya jangan disatuin gitu loh dibacanya dieja seperti saat membaca huruf hijaiyah apa maksudnya jadi gitu kan kalau lah, misalkan fa ta dan ha bisa dibayangkan fa ta ha fa fatah fa dikasih patah jadi fa ta patah ta jadi ta ya ha patah ha jadi ha jadi fataha itu kan dibaca fataha nah kalau huruf-huruf yang ada di awal surat di ayat pertama ini jangan dibaca fataha seperti itu tapi dibacanya apa ya fa kita ha itu misalnya tapi tidak tidak itu bukan ya ini hanya hanya ingin memberikan gambaran kalau huruf-huruf yang ada di awal surat itu harus dibacanya di eja. tapi fathah bukan termasuk karena umumnya itu huruf-huruf yang ada di awal surat itu yang termasuk nakoso asalukum atau hayun tohar gitu loh ya yang termasuk nakoso asalukum apa ya nun ya kop, ya sod ya ain ya sin ya lam ya kaf ya mim itu. Jadi salah satu dari nakoso asalukum. Nah, salah satu dari nakoso asalukum itu pasti di atas salah satu huruf ini ada alis panjang itu. Kalau ada alis panjang berarti dibacanya tiga alif. Sedangkan madlaji muhafaf harfi yaitu huruf-huruf yang ada di awal surat atau di ayat yang pertama yang panjangnya satu alif yang panjangnya satu alif ditandai dengan alif di atasnya itu mana ya hayun tohar hayun tohar itu apa ya ha ya to ha ya ro itu ya jadi uh, tidak banyak huruf-huruf yang ada di awal suratnya ini yang satu jumlahnya delapan nakosa asalukum yang satunya lagi hayun tohar jumlahnya cuma lima hanya untuk menghafal ini kan tidak semuanya hafal triknya bagaimana caranya kalau menemukan di awal-awal surat atau di ayat pertama itu ada huruf ya yang jumlahnya kadang-kadang satu, dua, tiga sampai lima umumnya ya. Nah itu kalau tiba-tiba di sana diberi tanda dengan alis panjang, dengan patah berdiri. Kenapa? Tidak semuanya patah berdiri. Jadi kadang-kadang variasi. Kadang-kadang patah berdiri ada, alis panjang, alis alisnya juga ada patah berdiri, patah panjang itu. Nah ini satu Pertama cara membacanya adalah panjangnya tergantung di atas huruf itu alis apa apa alif gitu ya. Gitu. Apa alif, <laughs> apa alis gitu loh. Apa satu alif, apa tiga alif. Tergantung panjangnya. Panjangnya ini tergantung di atas hurufnya itu fatah apa alis gitu loh. Ya, ini untuk mempermudah. Jadi trik ini e, sering kami berikan. Kita mau belajar cara pinter apa cara bener Kenapa? Kalau cara pinter kalau menemukan salah satu dari huruf nakoso asalukum, berarti itu panjangnya tiga alif atau enam harokat. Sedangkan kalau di awal-awal surat itu termasuk dari hayun tohar, hayun tohar berarti itu ha, ya, po, ha, dan to, berarti dipanjang, dibaca panjangnya satu alif. Itu cara pinter. Kalau cara benar gini, cara benar kalau di awal surat di ayat pertama ini menemukan ada huruf yang ada alis, yang ada alif, bagaimana cara bacanya gitu loh. Sedangkan saya nggak nggak tahu itu mad lajim harfi musbah apa mad lajim muhabbab harfi. Jadi namanya ditangguhkan. Ya sudahlah, yang penting benar. Nah, kalau yang penting benar, kalau menemukan huruf-huruf yang ada di awal surat um, di ayat pertama, ada tanda alis panjang, kemudian ada tanda alif berdiri. Nah, kalau alis panjangnya dibacanya berapa? Tiga alif atau enam harokat yang patah berdiri kayak alif dibaca panjangnya berapa? Ya kayak alif ya satu alif atau dua harokat. Paham nggak? Jadi menemukan huruf-huruf yang ada di awal surat di ayat pertama itu satu bacanya panjangnya tergantung alis apa alif itu cara benar. Ya, kalau alif berarti satu alif, kalau alis berarti tiga alif. Satu. Kedua, dibacanya tidak seperti baca biasa seperti biasa apa? Ya kan tadi. Kalau fataha, fa patah fa, tak patah tak, ha patah tak patah ha. Ya. Alima, ain patah a, lam patah lam, mim patah ma alim, a, lam kasrah li, alima kan. Fataha, doroba, atau kataba, atau apa saja. Nah, untuk huruf-huruf yang ada di awal surat di ayat pertama ini dibacanya di eja seperti kita membaca huruf hijaiyah. Mana? Alif, ba, ta kayak gitu bacanya. Tentu huruf-hurufnya ini terbatas hanya delapan untuk mad lajim harfi musbah yang termasuk yang dibacanya panjang tiga alif atau enam harokat. Yang mana? Yang nakoso asalukum yang dibacanya satu alif yaitu yang hayun tohar yang termasuk mad lajim mukhaffaf harfi bisa dipahami ya Nah sekarang eh, kalau nggak nggak ke contoh masih bingung, masih abstrak. Apa sih yang dimaksud? Nih lihat di halaman 41 ada di sana contohnya kof. Jadi membacanya gimana? Kalau ada huruf di awal surat di ayat pertama tiba-tiba ada kof, ada alis panjang, maka dibacanya panjangnya berapa? Satu, dibaca panjangnya tiga alif atau enam harokat. Satu, dibaca panjangnya. Kedua, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya jangan dibaca ko, jangan, ya tapi dieja kof gitu. Bisa dipahami. Kemudian contoh yang kedua, tuh. Ada ya, ada sin. Kenapa di atas ya patah berdiri? Di atas sin alis panjang. Karena Ya ini termasuk nomor sembilan, termasuk huruf-huruf madlaji muhopap harpi. termasuk hayun tohar. Sedangkan sin itu termasuk nakoso asal hukum. Coba lihat tuh sin. Nakoso asalukum. Sin ada kan? No, gitu. Kenapa? Ya harus alif. Sin harus patah panjang. Kayak alis. Itu bisa ya dipahami ya. Karena termasuk, ya itu termasuk kelompoknya huruf-huruf hayun tohar, madlajim hopap harpi. Sin itu termasuk huruf-huruf madlajim harpi musba, yaitu terkumpul dalam nakoso asalukum. Nun, kop, sod, ain, sin, lam, kaf, mim. Jadi terjawab, huruf-huruf yang ada di awal surat itu tidak selamanya harus mad lajim harfi musbah. Juga tidak selamanya harus mad lajim muhabbab harfi. Bisa saja kombin, gabungan. Gabungan dari nomor 8 dan nomor 9. Atau yang di resume itu nomor 17 dan 18. Bisa dipahami. Jadi kalau menemukan ya dan sin, kita lihat apa? Yang, per, yang pertama dilihat mana yang alif, mana yang alis. Ya, oh alif. Berarti bacanya satu alif. Sin, alis Oh alis panjang, patah panjang. Oh berarti tiga alif. Satu kan? Cara baca panjangnya sudah ketahuan. Ya-nya satu alif, sin-nya tiga alif. Atau enam harokat. Nah, satu cara membacanya tergantung patah atau tergantung baris yang ada di atas huruf itu. Ini cara benar, bukan cara pinter ya. Kalau cara pinter lain cerita. Kedua, membacanya jangan dibaca yasa gitu. Bacanya bagaimana? Seperti kita mengeja huruf hijaiyah. Ya, ya, ya. Sin, ya, sin gitu loh. Ya, makanya ini pentingnya pelajaran tahsin uh, yang uh, Sabtu malam Minggu gitu. Jadi jangan ya sa jangan bacanya gimana? Ya dan sin gitu. Ya sin. Kok ya-nya satu alif, sinnya tiga alif? Karena tadi itu di atas huruf ya itu ada satu alif. Sedangkan di atas sin itu ada tiga alif. Maka panjangnya ya-nya satu alif, sin sinnya tiga alif. Satu alif sama dengan dua harokat. Tiga alif sama dengan enam harokat. Bisa dipahami. Jadi cara membaca yasin jangan yasa, tapi yasin. Itu cara benar, cara pinter. Kenapa ya dan sin beda? Beda barisnya. Ya itu termasuk huruf-huruf mad lajim harpi. Karena termasuk mad lazim huruf harfi, maka ya itu panjangnya satu alif. Sedangkan sin termasuk huruf-huruf mad lazim harfi musyba yaitu yaitu nakoso asalukum. Maka sin dibacanya tiga alif atau enam harokat. Bisa paham? Itu cara pinter. Kok ada cara pinter, cara benar? Enggak, kami memberikan gambaran karena tidak semua orang bisa paham dengan istilah. Kadang-kadang bingung. Cara mudahnya saja. Itu ya. Eh, ke, ke, kita masih di halaman 41 contoh lagi yang bawah. Alif lam mim. Dicetakan Indonesia di lamnya di mimnya ada tasjid itu ya. Tuh. Kenapa lam dan mimnya bukan patah berdiri? Apa jawabannya? Cara pinter. Cara pinter karena lam itu termasuk kelompok dari huruf mad harfi musyba. Mim juga iya. Itu cara pinter karena termasuk mad lazim harfi mushba maka panjang lam dan mim masing-masing tiga alif tiga alif atau enam harokat pakai atau ya karena bisa tiga alif bisa enam harokat satu cara panjangnya tiga alif ya enam atau enam harokat mim juga sama kedua cara membacanya bagaimana dibacanya dengan cara dieja jangan alama Kok baca Quran ada alama padahal dia bacanya alif lamim Banyak ada kejadian seperti itu karena mungkin ya belajar Quran tapi tidak menyeluruh. Pas bab ini mungkin murid ini tidak belajar. Alama. Quran cetakan mana alama? Ya. Atau kap haya ain juga kahaya aso. Bukan eja Jadi satu satu berlaku ketentuan panjang tergantung alif apa alis panjang. Itu kalau cara benar. Kedua, bacanya dieja. Itu cara benar. Kalau cara pinter, kita lihat huruf ini termasuk kelompok mad lajim harfi musba apa termasuk mad lajim hopap harfi. Kalau termasuk kelompok mad lajim harfi musba berarti panjangnya tiga alif. Kalau termasuk kelompok mad lajim hopap harfi berarti satu alif. Paham ya? Alif lam mim. Ada ketentuan ketiga, ketentuan ketiga setelah lam kalau ditulis lam itu kan ujungnya mim mati. Nah, mim mati ketemu mim idgham mim berlaku tajwid di situ. Kalau nun ketemu mim di diidghamkan nanti ada ya. Itu bisa dipahami mudah-mudahan. Jadi ada ketentuan pertama, panjang dan pendek ditentukan oleh dia masuk kepada kelompok mana? Kelompok nomor 8 apa nomor 9? Satu. Kedua bacanya dieja. Ketiga berlaku ketentuan hukum tajwid idgom idhar itu. Seperti di sini alif lam mim. Karena kalau ditulis lam itu ujung lam itu mim mati ketemu mim idgom mimi. Gitu. Jadi dibacanya alif lam mim. Ha ha mim. Satu. Berlaku ketentuan. Cara benar. Di atas H itu karena alif ya panjangnya satu alif Sedangkan di atas mim itu alis panjang, bacanya tiga alif. Satu ya, cara panjangnya. Keduanya dibacanya dieja. Ha mim. Ini tidak ada tidak ada ilmu tajwidnya di situ. Maksudnya tidak ada idhar idgomnya karena ha dan mim tidak ada pertemuan, gitu kan? Itu cara benar, cara pinternya. Kenapa haknya dibaca satu alif, mimnya dibaca tiga alif? Karena hak termasuk huruf-huruf kelompok nomor sembilan. Sedangkan mim termasuk kelompok huruf-huruf nomor 8. Mana yang mau diambil? Mau cara pintar boleh, cara benar boleh. Yang terpenting benar gitu. Kenapa? Karena benar membaca Al-Qur'an itu pardu ain. Tetapi memahami tajwid secara menyeluruh itu pardu kifayah. Kalau semua pardu ain dosa semua dong yang nggak bisa tajwid ya. Yang penting benar membaca. Saat sholat Fatihahnya benar. Itu itu pardu ain kalau cara benar membaca Quran. Tapi cara pintar itu pardu kifayah. Sama ada orang meninggal, ada meninggal itu kan pardu pardu kifayah. Kalau ada beberapa kelompok yang mewakili, beberapa orang mewakili memandikan, sudah yang lain gugur. Tapi kalau ada yang meninggal satu kampung nggak ada yang memandiin, dosa semua kan. Sama seperti tukang azan. Azan di, di masjid, nggak usah semuanya azan, cukup satu yang azannya kan. Gitu. Tapi kalau nggak ada yang azan, semuanya dosa satu kampung itu. Itu yang memberikan ke, ya, ini ini logika aja. Contoh yang kedua. Kaf, ha, ya, ain, sod. Nih ketemu ya, ainnya nih. Kaf, cara benar. Di atas kaf itu ada alis panjang. Berarti panjangnya tiga alif. Sedangkan di atas ha, ada satu alif, ada ada patah berdiri, ada alif. Berarti panjangnya ya? ya satu alif, ya juga satu alif. Ain, ain tiga alif karena alis panjang. Sod tiga alif. Tuh. Jadi pertama tentukan berapa panjangnya huruf itu. Kedua dibacanya dieja, jangan ke ha ya aso. Jangan. Dibacanya dieja. Kaf ha ya Ain. Kok ain sih? Karena ain ujungnya nun mati. Nun mati ketemu sod, jadi ikhfa. Itu maksudnya ilmu tajwid itu idhar ikhfa idgham itu itu. Sekarang setelah nun mati ketemu sod, ada ikhfa. Jadi kaf ha ya ain. Aku ain. Karena nun mati ketemu sod, ikhfa. sod, sodnya di ujungnya dal. Dal itu kalau dimatikan jadi kol-kolah kol-kola kan sod tuh gitu jadi kol-kola di situ kalau dia sudah mati berarti kol-kola kubro kalau hidup dimatikan kol-kola kubro bisa dipahami gitu ya kalau cara pinternya kenapa gap itu tiga alif ha ter, satu alif ya satu alif ain tiga alif sod tiga alif karena gap termasuk huruf-huruf nomor delapan ha termasuk huruf nomor sembilan ya termasuk huruf nomor sembilan ain termasuk huruf nomor delapan sod termasuk huruf nomor delapan bisa dipahami ya yang maksud ini kan cara pinter Wah pusing saya mah. Ya udah cara benar aja diambil ya. Saya selalu memberikan alternatif-alternatif yang penting benar membaca to sin mim. Bacanya begitu? Salah. <laughs> Salah kenapa? Nanti ya. Jadi yang pertama tentukan dulu panjangnya. To panjangnya cara benar. Satu alif. Karena apa? Di atas to ada patah berdiri kayak alif. Sin tiga alif. Karena di atas sin ada alis panjang tiga alif. Mim di atas mim juga ada e, alis panjang. Panjangnya tiga alif. Itu cara benar. Ketentuan yang kedua di ejah To sin, dan mim. Ketentuan ketiga berlaku hukum tajwid. Sin, sin adalah nun mati, n. Setelah nun mati ketemu mim berarti jadi idgom. Idgom apa? Idgom biguna. Karena nun mati ketemu mim. Kok nggak kelihatan? Ya memang abstrak. Nanti kalau di taklim itu dijelaskan tulisannya. To, sin, sin dan nun kan. Sin, mim. Jadi ta sim mim gitu. Kenapa cara pinter? Kenapa toknya dibaca satu alif? Sin dan mimnya dibaca tiga alif karena to termasuk huruf-huruf hayun tohar, termasuk mad lazim muhobbab termasuk kelompok huruf nomor sembilan. Sedangkan sin dan mim termasuk kelompok nomor delapan. Jadi yang panjangnya tiga alif atau enam harokat. Jadi sebetulnya tanpa menjelaskan saya nomor sembilan sudah jelas. Tetapi entah apalah ya di halaman 42 tuh ada kan di sana huruf-huruf huruf-huruf eh, mad lajim harfi nomor sembilan itu adalah h ya po h dan tro dikumpulkan jadi hayun tohar. Contoh Tuh. Gitu. Jadi bisa combine, bisa digabung, bisa termasuk huruf-huruf itu aja. Seperti toha ini termasuk nomor sembilan aja. Nomor sembilan apa? Madlaji muhopap hafi. Kadang-kadang di sini uh, belibet ini istilah ini karena banyak ada madlajim muhopap kalimi, madlajim harpi musba, madlajim muhopap harpi madlajim musakol kalimi. Nah ini belibet-belibet ya istilahnya. Tuh, di halaman 42 toha. Cara benar. Cara benar. Oh iya kalau di atas huruf itu ada alif, ya baca saja satu alif. Betul. Satu. Kedua, kalau menemukan huruf-huruf A, A yang ada di awal surat di ayat pertama, dibacanya di eja, tidak disambung. Bukan toha, bukan toha, toha. Diputus seperti diputus, tapi nggak ngambil nafas. Toha. Kenapa panjangnya satu alif? Karena di atas huruf-huruf itu ada alif, panjangnya satu alif, begitu. Itu cara benar, cara pinter. Kenapa to dan ha ini satu alif dibacanya, enggak tiga alif? Karena to dan ha termasuk huruf-huruf kelompok nomor sembilan, yaitu madlajim, muhopap, muhafab harfi atau termasuk kelompok hayun tohar. Bisa dipahami ya. Ha dan mim, nah gabungan. Haknya satu alif, mimnya tiga alif. Itu cara benar. Satu, tentukan berapa panjang. Kedua, cara membacanya di eja. Ha, mim. Kok ha dan mim panjangan mim? Ya, ha satu alif, mimnya tiga alif. Gitu. Karena karena Pak Ari bilang kalau di atas huruf itu ada alif ya panjangnya satu alif. Kalau di atas uh, huruf itu ada alis panjang ya tiga alif atau enam harokat. Betul, itu cara benar, cara pinter. Kalau cara pinter, kenapa haknya satu alif, mimnya tiga alif? Nggak adil dong. Oh, oh nggak. Bukan soal adil. Nah, H itu termasuk kelompok huruf-huruf nomor sembilan, Sedangkan mim termasuk kelompok huruf nomor delapan yaitu madlajim harfi musba. Gitu termasuk nakoso asalukum. Gitu. Satu, menentukan panjang tergantung alis apa apa patah berdiri. Kedua, bacanya dieja, jangan hama. Betul, betul bacanya begitu. Tetapi ada ketentuan lain. Kalau huruf-huruf yang ada di awal surat di ayat pertama, bacanya jangan digabung, tapi dieja. Ha, mim. Gitu, jangan hama. Eh, kurang cetakan mana itu hama? <laughs> Bukan nggak mungkin, banyak sekali terjadi. Ya, nah, ini juga dulu nostalgia di kampung saat ada tadarusan ibu-ibu begitu kan. Nah, saat dia membaca kaf ha ya ain sad ya kahaya aso katanya gitu. Salah? Nggak salah. Memang bacanya digabungin begitu kalau di luar ketentuan huruf-huruf yang ada di awal surat. Tetapi huruf-huruf yang ada di awal surat umumnya di ayat pertama itu dibacanya dengan cara di eja Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau tidak jelas nanti Ibu dan Bapak bisa menghubungi kami di 0812 828 7881. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.